Doa sesudah belajar Bismillahirrahmanirrahim Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa alaina bima'rifatika Ya Arhamar Rahimin Artinya Ya Allah keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukakanlah pengertian ilmu pada kami, wahai Dat yang paling penyayang.